Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Pada pertemuan yang lewat kita sudah sebutkan untuk kita mengetahui hal-hal yang diwajibkan dalam agama kita yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian mengenal agama kita dengan dalil-dalilnya dan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita masih dalam pembahasan yang beliau sebutkan yaitu ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala ma'rifatul abdi rabbahu mengenalnya hamba Rabbnya yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kemudian beliau menyebutkan saya Muhammad bin Abdul Wahab ucapan para ulama di antara Ibnu Katsir Allah taala yang menyebutkan al-khaliqu li hadhil asya wal mustahiqu ibadah yang menciptakan sesuatu-sesuatu ini yakni langit bumi alam semesta manusia, jin, hewan dan sebagainya, maka dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian beliau menyebutkan macam-macam ibadah yang kita sedang membicarakan. Kami beliau sebutkan diantaranya Islam, iman, ihsan, dan baru saja pada pertemuan terakhir kita sebutkan tentang doa, berdoa. Berdoa adalah termasuk ibadah yang mulia Bahkan hadis Nabi SAW menyebutkan doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan doa kemarin kita sebutkan ada doa masalah demikian juga doa ibadah. Doa masalah yang kita meminta Allah Subhanahu wa taala terhadap keperluan-keperluan kita, hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa ibadah yaitu doa secara umum untuk bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala takut dari di sana Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia memalingkan doa ibadah ini, maka dia terjatuh kepada syirik akbar. Mukhriju anil milah. Mengeluarkan seseorang dari agama. Kemudian kita akan menyebutkan dalil dari ibadah yang lain setelah kemarin kita sebutkan yaitu berdoa adab-adab ketika berdoa Demikian juga doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Demikian juga kadang-kadang Allah tidak mengabulkan tetapi dipalingkan dari bahaya yang semisalnya atau tidak dikabulkan sama sekali dan tidak dipalingkan sama sekali tetapi itu sebagai pahala kita semua di hari di hari akhir nanti. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Adapun hadis doa silahul mukmin, doa itu adalah senjatanya ya mukmin, baru kita sebutkan bahwa itu adalah doa. Berikutnya beliau akan menyebutkan dalil tentang khauf. Demikian juga roja, demikian juga atau wakul. Qala rahimahullah taala wa dalilul khawfi dan dalil khawf Al khawf yaitu takut. Qalu ta'ala ucapan Allah Subhanahu wa taala di surat Al Imran ayat yang ke-175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka ini jangan kalian takut, wahai kaum mukminin, para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, demikian juga kita semua. Kepada mereka, hum, ini orang-orang kafir. Jangan kalian takut kepada orang-orang kafir. Wa khafuni. rasanya wa khafuni. Dalam Al-Qur'an dan takutlah kalian kepadaku ini kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mukminin, jika kalian keadaannya sebagai seorang mukmin maka ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang yang itu mukmin untuk kemudian takut kepada orang-orang kafir. Takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa khauf itu adalah ibadah yang hendaknya kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu bila menyebutkan di syarah usul salasa bahwa al-khauf dia menyebutkan huwa ad-dar yakni seorang panik, seorang takut, ini panik, panik bersama dengan rasa takut. Ya, ini seorang yang takut. Dalam keadaan panik ya, dalam keadaan takut. Wa ing fi'al yahsulu bi tawaqqi ma fihi halat. Ini perbuatan yang menimbulkan ya rasa takut untuk kemudian terjatuh kepada kehancuran. Au atau sesuatu yang membahayakan. Au ada atau sesuatu yang menyakiti yakni takut berarti seorang mempunyai sifat takut, muncul perasaan takut untuk terjatuh kepada kehancuran ataupun bahaya ataupun sesuatu yang menyakiti. Paham? Itu namanya khauf. Khauf berarti takut dari suatu yang membahayakan, takut dari suatu yang menghancurkan, takut dari suatu yang menyakiti. Itu namanya khauf. Kemudian sungguh beliau, Wakadah Allah dan Allah Swt telah melarang an khawfi auliyati syaitan. Untuk takut dari kekasih-kasih setan. Ya demikian. Alhamdulillah. Jadi Allah Swt melarang orang-orang beriman untuk takut kepada kekasih-kekasih setan. -kekasih Wa amara bi khaufihi wahdahu dan memerintahkan orang-orang beriman untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala semata. Juga ada ayat juga Dzalikum syaitan yukhawwifu awliya fala takhawfum wa khawfuni. In kuntum mu'minin. Ya, jadi ayat, ayat sebelumnya dari sambungan ayat yang dibawakan di sini oleh beliau, dzalikumullah. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yakni Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Inna dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Hanyalah itu syaitan yukhawifu awliya'ah. Yang syaitan ini menakut-nakuti kekasih-kekasihnya. Fala takhafu. Jangan kalian takut kepada mereka. Jadi yang takut kepada makhluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekasih kekasih syaitan. Jadi dia memberikan rasa takut kepada kekasih-kasihnya. Bukan orang-orang yang beriman kemudian yang takut kepada orang-orang kafir. Kemudian disebutkan <clears throat> sebagai ya gambaran bagi kita semua bahwa rasa takut Hukum asalnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka para ulama karena ada dalil dari Al-Qur'an, demikian juga dari hadis sehingga mereka membagi bahwa takut itu ada beberapa macam. Tetapi secara umum bahwa takut itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu bentuk ibadah. Tapi di situ ada takut yang diperbolehkan. Sebagaimana sebenarnya di sini oleh beliau sebelum nanti kita menyebut apa yang dibangun oleh Ibnu Qayyim Demikian juga yang lainnya di buku-buku mereka. Al-khawf salah satu anwa. Takut ada tiga jenis. Ya, bisa dilihat, bisa dicatat. Takut ada tiga jenis, ada tiga macam. Anau al awal khawf tabi'i. Macam yang pertama takut yang tabiat. Tabiat itu seorang yang dia itu memang sifat asli seseorang seperti apa? Takut dari binatang buas, takut dari api, takut dari tenggelam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Wa hadza la yulam alaihi ab. Maka ini tidak dicela padanya hamba. Seseorang takut dari singa. Tidak ada kemudian seorang menantang singa. Maka ini termasuk menghancurkan diri kepada kebinasaan. Wala tulku bi aydikum tahluka. Allah Subhanahu wa taala quran maka seperti ini adalah tabiat. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Musa alaihissalam ketika waktu itu ya Allah sebutkan tentang keadaan beliau Madinah di madinati ya yatarqab surat al-qasas ayat yang ke-18 maka menjadilah di keesokan harinya fil Madinah di kota Nabi Musa khaifan dalam keadaan takut pada waktu itu disebutkan Beliau memukul seseorang kemudian terbunuh. Bahwa kasau Musa faqadu alaih. Nabi memukul orang tersebut. Ketika ada dari kaumnya yang yang kemudian bersama dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa alaihissalam ya menghadapi yang bukan dari kaumnya kemudian beliau memukul ternyata faqadu alaih, meninggal. Mati orang tersebut. Maka Nabi Musa pun takut untuk kemudian ditangkap atau mungkin bahkan dibunuh. Bahkan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tabiat seorang untuk kemudian takut ditangkap, untuk kemudian dibunuh. Maka disebutkan oleh Allah di sini fas bahafil madinati khaifan dalam keadaan takut Nabi Musa, ya Ya yakni mengawas-awasi, berhati-hati untuk kemudian tidak ditangkap. <clears throat> Akan tetapi takut seperti ini ya atau kemudian membawa seseorang meninggalkan kewajiban demikian juga bahkan melakukan sesuatu yang diharamkan maka ini tidak boleh ya jadi khauf tabiat ini kalau kemudian membawa orang meninggalkan kepada meninggalkan maksiatan tidak boleh takut dari majikan umpamanya kemudian dia tidak sholat lima waktu maka ini tidak boleh ya demikian kemudian sebutkan juga <clears throat> Ada rasa takut yang di situ terpuji, demikian juga yang tidak terpuji. Dari khauf tabi ini. Khauf yang memang dimiliki oleh seseorang secara aslinya. Yang terpuji yaitu takut seseorang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nat ayahul bainaka wa baina maksiatillah ini, takut yang terpuji ini yang puncaknya membawa untuk engkau menjadikan antara dirimu demikian juga maksiat Allah Subhanahu wa taala ada pembatas. <clears throat> Demikian juga takut dari sisa Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu melakukan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah suatu sifat yang bagus. <clears throat> Sedangkan takut yang kemudian tercela jadi takut yang berlebih-lebihan membawa seseorang kepada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kemaksiatan. Ini takut yang jelek. Mayahmil abdu ala ya'si yang membawa seorang hamba kepada putus asa min rohilah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tahu di sini ini rahmat. Wal kunut demikian juga putus asa. Wahina indin idin yatahassar yang keadaan seperti ini membawa seseorang menjadi sedih dan sarul abdu ini hamba ini menjadi sedih wayan kamis demikian juga dalam keadaan tidak bisa bergerak dalam keadaan dia tertahan tidak bisa bergerak karena merasa putus asa takut yang berlebihan sehingga apa merasa Allah tidak akan mengampuni perbuatan dia warubama yatamada fil maksiyah liquwati yasihi Kadang-kadang akan membawa terus-menerus kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kuatnya putus asanya dia. Ini takut yang jelek. Takut yang bagus tadi, takut yang kemudian bahwa dia itu akhirnya menjauhi kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membawa dia untuk kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk kemudian mendapatkan sisa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak bagus yaitu takut yang kemudian membuat dia itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Tidak bergerak, merasa sudah hancur, aku banyak dosanya, tidak pantas aku untuk kemudian bertobat, tidak mungkin ada tobat bagiku, aku sudah ya bergelimang dengan kemaksiatan. Tidak ada nilainya diriku. Akhirnya tidak bisa bertobat, tidak mau bertobat. Terus menerus dalam kemaksiatan tersebut. Ah, sudahlah, sudah banyak dosaku, untuk apa aku bertobat? Nah, mungkin Allah Natal terima akhirnya terus menerus kepada kemaksiatan tersebut. Ya ini jenis apa disebut oleh beliau Allah Taala dan Utsaimin yaitu takut yang itu tabiat. Kemudian ada yang jenis yang kedua. Anak usani macam yang kedua yaitu khauful ibadah takut yang itu adalah bentuk ibadah. Yaitu ayyakhafa adan yata'abbad bil khaufi lahu Takut pada seseorang, takut kepada majikan, ya takut kepada se, yakni setan atau jin. Ya ta'abat bil khauf, maka dia beribadah dengan takut tersebut. Lahu kepada makhluk tersebut. Fahadha la yakun illa lillah. Maka ini tidak boleh kepada seorang pun. Takut yang beribadah ini tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasarhu li ta'ala syirkun akbar. Memalingkannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala syirik akbar. Jadi yang besar memindahkan dia dari keislaman. Ini, ya ini khauf ibadah. Takut yang dia itu bentuk ibadah. Dengan takutnya itu dia beribadah. Kalau kemudian dia melakukannya kepada sana Allah, syirik akbar. Takut seperti ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Takut yang itu adalah takut ibadah. Bentuk ibadah. <clears throat> seperti tadi, fala takhafuhum wa khafuni kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, beribadah kepada mereka. Akhirnya apa yang diperintahkan oleh orang tersebut ya dilaksanakan walaupun menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bentuk takut yang menjadi suatu peribadahan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa memalingkan seorang dari keimanan. Takut seperti ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang ketiga, macam yang ketiga anak salis khawfusir Takut sesuatu yang tersembunyi. Ya, takut yang sifatnya tersembunyi. Takut kepada pemilik kubur atau wali, sebuah beliau, atau ya ibal kubur, seorang takut kepada pemilik kuburan. Ketika dia masuk kuburan, ya maka dia meninggalkan zina. Takut kepada pemiliknya itu atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ini takutnya itu karena apa? Penghuni kuburan itu. Atau wali. Au waliyan dan anhu atau wali yang jauh dari dia, orang soleh umpamanya masih hidup. Jauh dari dia, la yusarfi yang tidak terpengaruh, dia nggak mungkin mengawasi dia. Ya, lakin au yafafuhum afafatan sir. Kan tapi dia takutnya ini adalah takut dalam keadaan suatu yang rahasia tersembunyi. Maka ini disebutkan oleh para ulama, fahada aidan dzakarahu ulama min syirik termasuk dari bentuk kesyirikan. Ya, demikian disebutkan di Ibnu Sadid Syekh Termanak Sadi ketika menjelaskan kitab tauhid. Ya, ini takut kepada pemilik kuburan. Ini termasuk syirik juga. <clears throat> Disebutkan di Madarijus Salikin, ya, Madarij tingkatan-tingkatan orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Ibnu Qayyim rahimahullah jilid yang pertama halaman 514 dan saya Muhammad bin Abdul Wahab demikian juga ulama lain, ulama yang lain ya Sa'udzaimin mengambil manfaat dari buku Ibnu Qayyim demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah <clears throat> rahimahullah taala sebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di Madarij Salikin Beliau mengatakan, "Wasami itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, aku mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah qaddasallahu ruha. Semoga Allah muliakan ruhnya. ya Yaqul mengatakan, "Al-khauf al-mahmud, takut yang terpuji, ma hajasaka an maharimillah." Ya, takut yang terpuji itu yang menghalangi kau dari apa yang Allah haramkan. Itu takut yang terpuji. Kemudian beliau menyebutkan bahwa ala salah satu darajat dan dia takut ini ada tiga tingkatan. Bisa ditulis takut ada tiga tingkatan. Ini menjelaskan yang tadi kita sebutkan. Untuk memahami lebih eh, mudah kita simpan dulu ucapan ulama Syaikhul supaya kita punya gambaran takut itu ada demikian demikian. Ya, demikian juga contoh-contohnya. Kemudian kita ingin lebih panjang lagi, itu ada dilihat di buku-buku ulama terdahulu, ini seperti menu Qayyim ini, boleh menyebutkan Takut ada tiga derajat. Bisa ditulis ada darajatul ula al min minal uqubah. Takut dari sisaan. Ya kita lah seperti kita ini. Takut melakukan kemaksiatan, kenapa? Nanti bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di di dunia ataupun di di akhirat. Kadang-kadang orang bersedekah gitu juga. Ya, yang mendorong apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menambah rezekinya, Demikian juga supaya Allah melindungi keluarganya, kan itu. <clears throat> Walaupun mereka malah menyebutkan kita beramal, bersedekah dan sebagainya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa sudah selesai. Ya demikian. Ya ini di sini disebutkan takut derajat yang pertama yaitu takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wal khauf yasihu bil iman. Ini adalah takut yang sah dengannya iman. Betul dengannya iman. Derajat yang pertama. Kenapa kamu e, tidak melakukan inden inden itu dari kemaksiatan? Aku takut dari sana Allah SWT. Eh, ini iman, iman dia. Ya. Wawaya tawaladu. yatawalladu Bukan e, di sini wa wa amah ini takutnya orang apa? Orang biasa. Inilah kita mungkin dulu. Ya. Belum sampai derajat yang di atasnya. Ditakut awam orang biasa kayak gini, takut dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Yang ini membawa kepada oh, wa yatauladu min tasdiqil wa'id, membawa kepada membenarkan apa yang sudah Allah ancamkan kepada kita semua. Dan panjang lebar semua oleh Ibnu Qayyim berikutnya. Ini cukup bagi kita yang pertama memahami bahwa takut yang pertama derajat yang pertama takut dari sisaan Allah Subhanahu wa taala. Ini takutnya orang awam, orang biasa. Adalah jatuh salia derajat yang kedua. Khaful makar fi jariyanil anfas al-mustabrah. Al-mustabrakah bil yaqadah. Ini takut yang bersama dengan aliran nafas yang tenggelam seorang di dalam kesadarannya. ini takut yang bersama dengan nafas dia. Ketika dia dalam badan sadar. Ini takut itu bersama dengan dia terus. Keadaan lebih mulia. Ya, demikian. Ketika dia berjalan dia takut untuk kemudian terjatuh dari hal-hal yang tidak bermanfaat apalagi jatuh kepada sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah, menimbulkan ukubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala lebih lagi karena dia berjalan dengan apa? Berjalan dengan takut ini. Ya demikian. Fa'inaulah ahla ahla al hudur fil yakodoh. Maka sungguhnya yang demikian ini tidak ada yang lebih lezat dari hadirnya di dalam kesadaran dia. Terus menerus dia dalam badan takut. Kemudian belum menyebutkan lagi berikutnya. Kemudian tingkatan yang ketiga yang paling akhir adalah salisah darajatul khosoh. Ini derajatnya orang yang khusus. Walisabi bi ahli khusus wa khuf illahi badal jalal yaitu takut karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut karena keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, ini jenis yang yang ketiga. ini demikian ini tentang ibadah dari jenis-jenis ibadah yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa takut seseorang karena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tadi takut yang terus bersama dengan dia sehingga dia menjauhi kemaksiatan, menjadi suatu yang tidak bermanfaat. Demikian juga takut yang muncul karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qala Rabbuna taala ya berpindah kepada jenis ibadah yang berikutnya. Wa dalilur raja. Ya, berikutnya ibadah berikutnya itu ar-raja harapan. Wa dalil roja kalau ta'ala dalil roja yaitu harapan nah. dan itu adalah ibadah. Apa dalilnya kalau itu ibadah? Ucapan Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Ini ayat yang terakhir. ya kana ko arabihi bal yakmal amalan solehan. wala yusrik yusyrik bi ibadati rabbih ahda. Maka barang siapa yarju yang mengharapkan berharap Liku Arabih berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keriduan Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia hendaknya apa? Fal ya'mal amalan solehah. Maka hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Ilam ini ilam amr. Pada sebelumnya ada fa maka dia di, disukun fal ya'mal. Kemudian juga fil mudhari'nya pun majzum maka hendaknya dia beramal amalan soleh wala yusrik dan tidak menyebutukan. ya maka hendaknya wala yusrik dan jangan menyebutukan lanahi wala yusrik dan jangan dia menyebutukan ini melakukan kesyirikan bi ibadati rabbih di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ahadan dengan suatu makhluk jadi hendaknya apa barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala harapan yang benar-benar dilanjutkan dengan perbuatan. Pada situ ada harapan yang tidak dilanjutkan dengan perbuatan yaitu apa angan-angan. Di sini harapan yang yaitu dilanjutkan dengan perbuatan. Maka hendaknya dia beramal soleh dan untuk kemudian meninggalkan kesyirikan, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaikhul mengatakan, "Wa alam anar rajar al mahmud la yakun ila liman amila fi Ketahuilah sungguhnya harapan yang terpuji tidaklah keadaannya kecuali untuk orang ila liman amila bi taatilah kecuali untuk orang yang beramal dengan taat pada Allah. Itu baru harapan yang bagus. Pamangkana ya liqa rabbih. Bagaimana? ya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, itu baru harapan yang bagus. Dilanjutkan dengan perbuatan ketaatan pada Allah. Waraja sama bah mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala taba min atau bertobat dari maksiat pada Allah Subhanahu wa taala wa raja qubul taubatihi berharap diterima taubatnya fa amal raja bila amal adapun harapan tanpa amal berharap untuk kemudian mendapatkan anak umpamanya tidak ber, tidak menikah tidak mungkin berharap mendapatkan ilmu yang baik kemudian tidak mau menghafal tidak mau bersungguh-sungguh tidak mau mencatat tidak mau ini dan itu yang tidak didapat Ya, demikian. Demikian juga para punya harta, punya uang tidak bekerja, ya tidak dapat. Ya. Jadi harapan tanpa amalan bahwa gurur maka dia adalah tipuan. Watamani matmum maka itu angan-angan yang tercela. Jadi hendaknya dilanjutkan dengan perbuatan. Sampai disebutkan dalam makna tahwiyah itu oleh Imam Ibnu Abil Is ketika mensyarah akidah tahwiyah Bagaimana keadaan seorang menjadi a'lamun nas ahli zamani? Orang ingin menjadi paling alim di, di zamannya. Tanpa ya. belajar, tidak bisa. Itu angan-angan. Dia ingin menjadi orang yang paling alim di zamannya. Dengan tidak mau belajar, tidak mungkin. Itu namanya angan-angan. Demikian juga, bagaimana mungkin seorang punya anak tanpa dia itu menikah? Tidak mungkin. Disebutkan oleh Alimah bin Nabi untuk mendorong seorang bersungguh-sungguh dia ingin menjadi orang yang paling pandai di zamannya. Tentu saja dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mau berusaha, tidak mau belajar, tidak mau bersungguh-sungguh, ya tidak mungkin didapat. Demikian juga seorang ingin mempunyai anak tanpa menikah itu ya, tidak mungkin. Ya, jadi harapan dan angan-angan itu sesuatu yang berbeda. Kemudian juga sebagaimana biasa Zainal beliau mempunyai pembagian-pembagian yang detail ya dalam bahasan-bahasan telah lewat ini didetailkan seperti nanti juga istighosah ya istighosah itu bermacam-macam sebagaimana tadi kau secara umum takut harus pada Allah Subhanahu wa taala tapi di situ ada takut yang dalil menunjukkan itu boleh takut dari musuh <clears throat> takut dari binatang buas dari api ini sesuatu yang memang tabiat sifat asal seorang demikian maka ini boleh demikian juga di sini dalam roja ar-roja Beliau menyebutkan definisinya tomul insan, tomak, tamak bahasa Indonesia tamak. Ya, keinginan seseorang fi amri qaribil manal, di dalam perkara yang dekat untuk didapatkan. Ya, harapan itu keinginan seseorang mendapat sesuatu yang dekat dia dapatkan. Mungkin untuk mendapatkannya dan dekat itu itu roja harapan. Kadang-kadang sesuatu yang jauh juga. Bahkan yakunu fihi ba'idul manal juga kadang-kadang keadaannya itu jauh untuk didapatkan ya tansilan lahu manzilatal qarib didudukan seperti kedudukan yang dekat seperti seorang menghadapkan surga Allah Subhanahu wa taala masih nanti mungkin entah berapa tahun masih jauh ya kan tapi itu ada dekat karena Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim ya al jannatu wan naru aqrabu min shirakin alaik surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sendal kalian tali sendalmu berarti kan dekat surga dan neraka itu ya demikian kemudian disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah war raja al mutadammin lidzul wal khudu la yakun illa lillah harapan yang mengandung ketundukan dan merendahkan tidak boleh kecuali kepada Allah ibadah. Ya, harapan yang di situ membawa kepada ketundukan. Demikian juga merendahkan diri. Itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa memalingkan yang selain Allah Subhanahu wa taala syirkun. Itu adalah syirik. Imma asgharu imma akbar, bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Ya, tergantung dari hati orang itu. Berharap ya kepada setan, benar-benar berharap, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Total maka seperti ini bisa kafir. Ya demikian. <clears throat> Tapi kalau berharap, mamanya, aku berharap untuk mendapatkan upah dari orang tersebut, kalau karena dia sudah bekerja mamanya, maka seperti ini suatu yang tabiat boleh. Tapi berharap kemudian dari upah itu sampai dia meninggalkan sholat, ya karena untuk mendapatkan upah orang tersebut mamanya, ya ini termasuk bisa kepada syirik. Ya, yang dia itu apabila sampai ke, tidak membawa kepada yang keluar dari agama yaitu syirik asghar. Ya demikian. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah kalau kita perhatikan di kitab tauhid juga disebutkan kita baca dulu apa yang di ya, Fatul Majid bukan di halaman 657 Ya ada di situ hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan itu ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Ya demikian disebutkan oleh para ulama yang seperti Imam Daruqutni yang sahih itu adalah ucapan Aisyah. Ucapan ini bagus oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Ya, bukan ucapan Nabi SAW. Di sini sebutkan an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan, yang benar ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Man iltamasa ridallah bi sukhtin nas, barang siapa mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, yang penting ridho Allah Subhanahu wa taala. Harapannya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu, maka Allah meridhoi dia, wa anhu nas, manusia juga meridhoi dia. Wa man iltamasa ridwan barang siapa mencari keriduan manusia, nih cari itu manusia suka dengan dia. Besok tilah dengan kemurkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jatuh pada kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, umpamanya akhirnya dia apa? masuk di yang dia yakini pemain televisi, pemain tidak boleh gambar, bernyawa, tidak boleh. Untuk mendapatkan keriduan manusia. Ya, besok tilah dengan kemurkan Allah Subhanahu wa taala, sakhitallahu alaihi maka Allah murka kepadanya wa askhata alaihi nas manusia murka kepada dia juga benci kepada dia juga rawi Ibnu oleh nah, ini menunjukkan bahwa seorang hanya mengharapkan perintah Allah SWT saja Harapan hanya kepada Allah SWT saja Semoga di Madinah Salikin Di jilid yang kedua halaman 35 Subhanallah Ibn Qayyim tentang masalah roja ya harapan ini Qala rahimahullah Ini belum mengatakan Wamin manazil dan dari tingkatan Iya karena butuh wa iya karena stain. Di sini beliau Ibnu Qayyim itu menjelaskan lafaz di ayat di surat Al-Fatihah. Iya karena butuh wa iya karena stain. Kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau saja ya Allah kami minta pertolongan. Beliau menyebutkan mansilah ar-raja. Derajat raja harapan. <clears throat> ya. Kemudian beliau menyebutkan ar-raja hadin yahdul qulub ila biladil mahbub. Harapan itu adalah suatu yang menggiring hati kepada negeri yang dicintai. Harapan itu itu adalah suatu yang menggiring hati kita menuju negeri yang dicintai. Apa itu? Surga. Harapan itulah yang menggerakkan orang-orang soleh untuk mendatangi surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala orang akhirah dan negeri akhirat. Wakilah qila di jodi rob. Namanya harapan itu adalah yakin dengan apa? Dengan dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu namanya harapan. Orang kalau membaca buku Ibnu Qayyim di buku-buku beliau ya seperti Hadil Arwah ya demikian juga Madaris Salikin ya demikian juga Rawdatul Muhibbin itu ada hal-hal yang bisa mengajak orang untuk bersama dalam ibadah, hiburan kepada hati dan semisalnya. Kemudian beliau mengatakan Al-farqu bainahu wa baina tamani. Bisa ditulis perbedaan harapan dan angan-angan. Ana tamani yakunu ma'al kasal. Tamani itu harapan dengan malas. Itu namanya angan-angan. Angan-angan itu adalah harapan bersama dengan malas. Wala yasluku bisawihi sawbihi tariqil jad wa istihad tidak membawa pemiliknya itu ke jalan bersungguh-sungguh dan bersemangat. Tidak ada, tidak ada semangatnya sama sekali. Dalam namanya kenangan. Ingin jadi orang punya ilmu tapi malas belajar. Ingin mempunyai, mempunyai harta tapi tidak bekerja. Ya demi. Ya ini yang dia apa? Harapan tanpa perbuatan. Harapan bersama dengan malas. Tidak menempuh jalan bersungguh-sungguh dan bersemangat. Wa raja' yakunu ma badil juhd wa husni tawakkul. Harapan itu dengan apa? Roja itu apa? Harapan dengan mengerahkan kesungguhan dan bagusnya tawakal. Jadi dia bersungguh-sungguh dan tawakal. Nah, ini penting tawakal juga penting. Kalau dia tidak dapat hasilnya, dia sudah berusaha kan itu menyerahkan hadir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia husnudzon. berbeda dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Ini perbedaannya kalau orang yang berharap roja yaitu apa? Dia mengiringi dengan badlul juhud mengerahkan kesungguhan wa husnul tawakul dan bagusnya apa? Bagusnya tawakal dia pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan alamatul syiatur roja husnul ta'ah alamat bagusnya harapan itu adalah bagusnya dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa salah satu anwa. Roja harapan ada tiga macam. Nau'ani mahmudan, dua jenis bagus. Wa gurur matmum. Satu jenis tipuan dan jelek. Wal awalan, maka yang pertama yang terpuji, dua yang pertama, roja rajulun amal bi taatihi. Yani roja rajul amala atillah ala nurin minallah. Harapan seorang dengan taat pada Allah di atas cahaya dari Allah. Bahwa rajin li sawabi dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harapan dua harapan yang bagus yaitu seorang melakukan ketaatan mengharapkan pahala pahala Allah. Yang kedua, barajulun atnaba dzunuban tsumma minha. Seseorang melakukan dosa kemudian dia bertobat. Ini yang kedua. Keduanya adalah sesuatu yang bagus. Seseorang taat pada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang sudah jatuh kepada kemaksiatan tapi kemudian dia bertobat. Ini juga harapan yang bagus. Dia mengharapkan bahwa rajin lima lima kribat li makfiratilah Dia mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa alis yang yang jelek ya, yang ketiga, Rajulun mutamadin fitafrid wal khotoya. Seseorang yang terus-menerus di dalam kurang dalam ketaatan. Tafrid yakni taksir kurang dalam hal ketaatan wal khotoya dan terus-menerus di dalam kemaksiatan. Kesalahan-kesalahan. Yarju rahmat Allah bila amal, mengharapkan rahmat Allah tanpa amalan. Nah, ini yang jelek. Paham? Maka ini adalah rojak kadib, harapan yang dusta. Seseorang yang terus-menerus dengan kekurangan dan kesalahan mengharapkan rahmat Allah tanpa amalan. Nah, gitu. ini jenis yang ketiga. <clears throat> Kemudian beliau panjang lebar masih menyebutkan di sini <clears throat> tentang roja ini. Dan insya Allah untuk masa roja ini cukup. Berikutnya yang kita teruskan berikutnya. Wala rahmatullah wa dalilu at-tawakkul dan dalil tawakal qauli ta'ala ucapan Allah Subhanahu wa taala kalau mau panjang lebar masih banyak itu ya di Madarijus Salikin kita baca yang penting saja dan dalil tawakal qauli ta'ala ucapan Allah Subhanahu wa taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin dan kepada Allah bertawakallah kalian apabila kalian orang-orang beriman Wa qala demikian juga Allah Subhanahu wa taala tadi surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Berikutnya wa qala wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertawakal pada Allah maka dia hasbuhu mencukupinya. Surat At-Talaq ayat yang ketiga. Ini tawakal. <clears throat> Berikutnya ibadah berikutnya yang tawakal. Setelah tadi khauf, raja, tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal secara bahasa tawakal ya tawakal bulan jadi atawakul. Atawakal ala syai' al itimat alih bersandar atasnya. Wa tawakkul ala Allah, semuanya saya sampaikan di sini al itimat ala Allah taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kifayatan dalam pengurusan wahasban demikian juga pemenuhan fi jalbil manafi' wa daf'il madar untuk mendapatkan manfaat-manfaat dan untuk menolak bahaya-bahaya. Jadi tawakal itu adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengurusan demikian juga memenuhi untuk mendapatkan manfaat untuk menolak bahaya. Ya demikian. Kemudian ayat tadi kita sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan Walam ana tawakal, alat ana tawakul anwa. Ketahuilah semuanya tawakal itu ada beberapa jenis. Ada beberapa macam. al awal at al Allah Allah. Ditawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. bahwa minta min iman, yaitu dari kesempurnaan iman, walamat sidki dan tanda kejujurannya. Bahwa wajib, maka ini adalah wajib tidak sempurna iman kecuali dengannya. Ini ini harus pada Allah Subhanahu wa taala tawakal yang wajib untuk mendapatkan manfaat, untuk menolak bahaya. Kemudian asani yaitu tawakul sir. Ini takut yang tersembunyi berita di al-khauf sir. Yaitu apa? Bersandar kepada mayit. Untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak bahaya, maka ini syirik akbar. Ya, tawakul tawakul sir ini sesuatu yang tersembunyi pada mayit. Ini bisa syirik akbar. Karena namanya sudah mati tidak bisa memberikan manfaat. Ya demikian. Kemudian asalis yang ketiga tawakul al ghair bima atas fil goir Ini tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana makhluk tersebut bisa untuk melakukan dengan perasaan ya tapi dengan perasaan bahwa kedudukan dia itu tinggi maka seperti ini derajat seperti ini mengurangi keimanan dia seperti ini tawakal kepada pekerjaan yang dia miliki dia merasa bahwa rezeki yang dia miliki adalah dari pekerjaan itu itu maka ini termasuk syirik asgur, hati-hati tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan dari pekerjaan demikian juga yang lainnya itu hanyalah sebab saja ini menunjukkan lemahnya keimanan yang pada diri dia. Kemudian yang keempat, ya, atau atawakul alal ghair bima yatasarraf fihi al Ya ini seseorang menyandarkan atau menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada diri selain diri dia. Ya, kepada selain diri dia. Yang mana orang yang dia pasrah itu mampu untuk melakukannya. Seperti umpamanya seseorang menyuruh orang lain untuk membangun rumah, atau Nabi SAW merintahkan Ali bin Abi Thalib ya untuk kemudian menyembelih. Maka ini boleh menyembelih binatang ternak. Ya seperti ini tidak menjadi suatu yang bermasalah. Ijma bahwa itu adalah suatu yang diperbolehkan. Ya demikian. Ini jadi jenis-jenis tawakul. Kemudian juga disebutkan ya di buku-buku yang lain Semoga di Madrasah Salikin oleh Ibnu Qayyim Al-Talab yang beliau sebutkan di jilid yang kedua halaman 112 Makna tawakul sebutkan tentang makna tawakul di sini wadah raja darajatuhu di situ ada beberapa derajat Ya, belum menyebutkan di sini. Fa awalu dalik ya tentang utama kali ini itu adalah ma'rifatu bi rabb wa sifatihi. Ini derajat yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sifatnya. Demikian juga pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama. Ada derajat ya derajat yang kedua yang di atasnya. Isbatu bil asbab wal musabibat. Ya, ini menetapkan sebab dan yang disebabkan. Nah, jadi juga demikian seorang hendaknya apa? Di samping dia tawakal untuk kemudian melakukan sebab. Nah, Allah demikian dulu. Masih banyak disebutkan. Kita membaca usul begitu.